فتاوى مختارة فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة سماحة الشيخ عبد العزيز الحياة ميدان ابتلاء ودار امتحان والناس فيها ليس سواء ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين كيف يكون ثبات صاحب التوحيد عند الفتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين صاحب التوحيد الخالص الذي حقق توحيده فجرده أبعده من الشرك قليله وكثيره ومن البدع والمعاصي والمخالفات هذا الذي جر خلص إيمانه من هذه الأمور كلها هو في أمن وطمأنينة في حياته كما هو في آخرته قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والمراد بالظلم هنا الشرك لأن الله وصف الشرك بالظلم في قوله في قول لقمان عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم فالذي لم يلبس إيمانه بظلم له الأمن التام ولد التام أمن في الدنيا هو في الدنيا آمن وفي قلب وانشراح صدر وقرة عين مهما تكون الأحداث والمصائب لكنه يتلقاها بصدر رحب ونفس مطمئنة موقن بالله مصدق بلقاء الله محتسبا ذلك عند الله يقول صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله لعجب إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن فالمؤمن في ضراء صابر وفي سراء شاكر مطيع لله مؤمن بقضاء الله وقدره فتراه مطمئن النفس قرير العين لا تزحزح الأحداث ولا المصائب بل هو ثابت الجأش يزداد إيمانا ويقينا بكل يوم يصبر فيه ويثبت فيه فالتوحيد الحق هو الذي يقوي إيمان العبد ويجعل يتحمل كل المشاق والمصائب ذات الله Pertanyaannya wahai Syekh Abdul Aziz yang mulia, manusia tentu berbeda-beda dalam menghadapi kehidupan yang merupakan ladang cobaan dan ujian ini. Pada satu sisi, ada orang yang beribadah kepada Allah, namun jika dianugerahi kepadanya kebaikan, maka dia akan merasakan ketenangan. Namun jika ditimpa fitnah ataupun musibah, keadaannya menjadi terbalik, sehingga rugi dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Pertanyaannya bagaimana cara agar para pengemban tauhid ini tetap tegar dalam menghadapi fitnah? Kemudian Syekh menjawab, setelah bertahmid kepada Allah Azza wa Jal dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan pengemban tauhid yang murni dan mampu merealisasikan tauhidnya yang menghindarkan dan menjauhkan dirinya dari syirik yang besar maupun syirik yang kecil menghindarkan diri dari bid'ah maksiat dan penyimpangan orang yang seperti ini yang menyelamatkan imannya dari perkara-perkara tersebut di atas adalah orang yang senantiasa merasakan keamanan, ketenangan dalam hidupnya. Sebagaimana kelak dia akan merasakannya di akhirat. Oleh karenanya, Allah Azza wa Jalla berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk maksud dari kezaliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Karena Allah Azza wa Jal mensifati kesyirikan dengan kezaliman dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya menyekutukan Allah Azza wa Jal adalah benar-benar kezaliman yang besar. Orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna keamanan di dunia dengan hati yang tenang, dada yang lapang, dan akan menyejukkan pandangannya. Meskipun ujian dan cobaan selalu menimpa, akan tapi dia menerimanya dengan dada yang lapang, jiwa yang tenang, dengan penuh keimanan kepada Allah dan keyakinan akan pertemuan dengannya, serta dia juga berharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajib li amril mu'min, inna amrahu kullahu la ajab." in asabathu dharra sabar fakana khairan lah au asabathu sarra syakar fakana khairan lah walaysa dhalika illa lil mu'min saya merasa takjub dengan urusan seorang mukmin sesungguhnya setiap urusannya benar-benar menakjubkan jika ditimpa kesempitan maka dia akan bersabar dan hal itu sangat baik baginya dan jika diganugerahi kepadanya kelapangan dia pun akan bersyukur maka hal itu pun akan baik baginya dan hal ini tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Dengan demikian ma'asyiral muslimin, seorang mukmin itu bersabar dalam menghadapi kesempitan dan bersyukur dalam menerima kelapangan. Selalu taat kepada Allah, beriman kepada qada dan qadarnya sehingga engkau akan melihat ketenangan dalam jiwanya dan kesejukan dalam pandangan matanya. Ujian dan cobaan tidak akan menggoyahkan keimanannya. Akan tapi dia tetap teguh layaknya seorang tentara. Keimanan dan keyakinannya pun bertambah. Setiap hari dia senantiasa bersabar dan tegar dalam menghadapinya. Inilah tauhid yang benar. Itulah yang akan menguatkan keimanan seorang hamba dan menjadikannya menerima setiap kesusahan dan cobaan dari Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lam.